Senantiasa memperbaiki dan memperbaharui keimanan. Rawal Hakim At-Tabrani 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Hakim dan Imam Tabrani meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda innal iman la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu tau Sesungguhnya keimanan itu diciptakan pada diri salah seorang kalian seperti penciptaan ee, eh, pakaian. Fas'alullah tidak iman fi qulubikum. Oleh karena itu mintalah kepada Allah agar senantiasa memperbaharui keimanan di hati kalian. Demikian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Aisyami dengan sanad yang hasan. Jadi di sini Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengibaratkan keimanan itu seperti baju. Apabila baju yang kita pakai dapat uh, eh, lama kelamaan akan berubah menjadi utang, maka ketika baju tersebut utang butuh untuk diperbaharui kembali. Butuh untuk diperbaharui kembali. Demikian juga iman. Kalau tidak kita perbaharui, maka keimanan tersebut akan menjadi usang. Kalau sudah usang, berarti keimanan akan melemah. Demikian para ekspedin, rahmanallahu iyyakum. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal qulubi ma minal qulubi qalbun illa walahu sahaba illa walau sahabatun ka sahabatul qamar." Tidak ada satu hati pun kecuali pada hati tersebut ada awan sebagaimana awan yang menutupi bulan. Bainal qamaru mudi idza alathu as-sahabah fa'azlama. Ketika ya, ketika bulan tersebut e, bercahaya lantas ditutupi bulan, lantas ditutupi oleh awan, maka otomatis bulan yang terang tersebut menjadi gelap karena cahayanya tertutup awan. Idjallat anhu fa'adha'a apabila awannya lewat maka uh, bulan tersebut kembali terang. Demikian. Ini menunjukkan demikian juga hati. Ya, hati kita itu terkadang gelap, terkadang terang. Ketika hati kita gelap, maka kita harus berusaha bagaimana agar hati kita tersebut kembali menjadi terang, membersihkan kembali hati yang telah gelap tersebut. Kalau hati kita Eh, hati kita ada bintik-bintik hitam, maka kita harus usahakan agar bintik-bintik hitam tersebut bisa dihilangkan dari hati kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita singgung pada kajian yang lalu bahwa bahwa salah satu dampak negatif daripada penyakit futur ini adalah mudah melakukan kemaksiatan. Ya, mudah melakukan kemaksiatan karena orang yang melakukan kemaksiatan itu akan membuat hatinya menjadi kotor. Kalau dia tambah kemaksiatan dengan kemaksiatan yang lain, berarti dia akan mengotori hatinya dengan dan mengotor dan menambah kekotoran tersebut. Demikian para ikhwatiddin, rahimanallah wa iyyakum. Kalau dia uh, kalau dia bersihkan hatinya tersebut dari kekotoran, maka hati akan menjadi terang. Demikian. Ya. Jadi kalau hati seorang itu terang, hati seorang itu bersih, itu artinya keimanannya meningkat. Makanya kita butuh senantiasa memperbaharui hati kita. Janganlah kita biarkan hati kita semakin lama semakin kotor. Inna ta'ahuda al-iman wa tajdidihi wa wiqayata bi'idnillahi min kathirin min amrat wa minha al-futur. Sesungguhnya memperbaharui iman, memperbaharui keimanan dan me, apa namanya? dan menjaganya dengan izin Allah itu merupakan dengan cara merupakan salah satu cara untuk membentengi hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Di antaranya lemah semangat tadi. Sekali lagi lemah semangat yang kita maksud adalah semangat apa ini? Semangat dalam beribadah, semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, semangat dalam melakukan segala jenis kebaikan. Demikian, ya. Kemudian berikhafidin ikhwatiddin iyyakum. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia mereka dijamah oleh sekelompok syaitan tadakkaru, kemudian mereka teringat. Ya. Jadi orang bertakwa sendiri itu terus akan ada jamahan-jamahan syaitan akan terus ada godaan-godaan syaitan. Di sini Allah mengatakan yang bertakwa, apalagi yang nggak bertakwa. Dengan artian seorang yang bertakwa pun terus menerus akan digoda syaitan, akan tetap dijamah oleh syaitan. Namun seorang yang bertakwa ketika dia uh, ketika dia dijamah oleh syaitan atau ketika dia melakukan kemaksiatan tazakkaru, dia kembali teringat. Ya. Ketika dia teringat, dia insaf dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum mubsirun. Dengan demikian mereka mengetahuinya. Demikian para imam fikih rahimallahu iyyakum. Jadi demikian orang yang bertakwa. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu nggak pernah salah. Ya. Bukan berarti orang yang bertakwa itu nggak pernah bersalah. Bukan itu. Karena yang bertakwa itu adalah manusia. Selagi orang itu namanya manusia pasti pernah bersalah. Betapapun hebat takwanya. Hanya saja karena dia orang bertakwa, dia hati-hati dalam menjalani kehidupannya. Tidak sama seperti orang-orang awam yang lainnya yang mungkin eh, dalam menjalani kehidupannya tidak tidak peduli mana yang halal mana yang haram. Seorang yang bertakwa tetap hati-hati dalam melangkahkan kakinya, ya. Jangan sampai memijak duri Bukan berarti dia tidak pernah memijak duri. Mungkin sewaktu-waktu pernah dia silap terpijaklah duri tersebut. Disitulah ketika dia terpijak duri, dia terasa merasa sakit, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala hingga akhirnya dia insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan tajdidul iman, memperbaharui, ya terus menerus memperbaharui keimanan. Kemudian para ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, wa mimma yazilul iman kasatul ibadah. Ya, di antara yang membersih yang menambah keimanan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muhafadzatu ala sunani wa rawatib dan dan melaksanakan eh, ibadah-ibadah uh, yang hukumnya sunnah wa ta'ahud qiyamul lail wa salatut tahajud melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tahajud wa ada mutarkil witir tidak meninggalkan salat witir dan seterusnya intinya semua uh, ibadah semua ibadah praktek ibadah itu akan memperbaharui keimanan makanya para ekofidin rahimallahu iyyakum uh, terutama salat ya terutama salat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud Karena sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun fa fazi'a ila fazi'a ila shalah. Bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat satu permasalahan fazi'a ila shalah, beliau segera melaksanakan salat. Wa kana wa kana yaqul dan dia beliau juga pernah bersabda kepada Bilal ini, "Arihna ya Bilal bis shalah ya Bilal." Istirahatkan kami dengan salat. Ya. Istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat itu adalah tempat istirahatnya orang-orang mukmin. Apabila seorang melakukan salat masih terasa beban, berarti dia belum uh, termasuk dalam kategori orang-orang mukmin yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya juga Rasulullah mengatakan bahwasanya ju'ila ju'ila ju'ila dia salat qurrata ayun. Dijadikan kepadaku salat itu sebagai qurrata ayun, penyejuk hati siapa di antara kita yang sudah menjadikan satu sebagai penyejuk hati? Siapa di antara kita yang telah menjadikan sholat itu sebagai penenang dan istirahat? Ya. Oleh karena itu para hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat zuhur pada siang hari, sholat asar pada sore hari, itu sebenarnya tempat istirahat. Kalau kita kan istirahat itu tidur, siang tidur, kalau bisa sore juga tidur, itu istirahat. Namun seorang mukmin tidak. Ya. Seorang mukmin tidak. Ya, orang yang tadinya aktivitasnya pada pagi hari ya memang waktu pagi dia fit, Ya. Makanya ketika dia tengah hari dia butuh istirahat. Sore itu istirahatnya. Ketika dia sore hari itu kan semakin semakin apa namanya? Semakin berkurang tenaganya. Maka antara siang dan maghrib diadakan asar itu sebagai istirahat bagi dirinya. Jadi dua kali istirahat. Tidak seperti antara subuh dengan dengan zuhur. Karena tenaga manusia antara subuh dengan sampai zuhur, dengan zuhur sampai maghrib itu beda. Ya, ini merupakan sisa-sisa energi. Itulah tempat istirahat seorang mukmin. Nah, itu seharusnya. Salat menjadi tempat istirahat. Kemudian para hadirin ya, ya, Demikian juga salah satu cara untuk memperbaharui keimanan adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi. Kemudian bersedekah. Kemudian mengasuh anak yatim dan ibadah-ibadah dan semua perbuatan-perbuatan kebajikan. Itu semua akan memperbaiki memperbaiki keimanan, akan senantiasa memperbaharui keimanan kita. Makanya para ikhwan coba perhatikan antum melaksanakan satu kebaikan. Di mana kebaikan tersebut antum lakukan dengan cara ikhlas. Pasti antum akan rasakan ketenangan. Ya. Misalnya antum punya ya mungkin nggak seberapa uang, tapi diberikan dengan keikhlasan. Coba rasakan setelah itu, akan ada perasaan tenang dalam hati. Ya. Beda dengan orang yang melakukan dengan cara paksa, dipaksa, atau melakukan satu perbuatan baik karena ria, itu nggak akan merasa tenang. Ya tidak akan merasa tenang dibandingkan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dengan cara yang ikhlas. Demikian para ikhwatiddin rahimallahu iyyakum. Kemudian itu yang pertama. Cara yang kedua, muraqabatullah wa iktaru min zikrihi. Perasaan senantiasa diawasi oleh Allah dan memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir banyak sekali dalam Al-Qur'an di antara surah Ar-Ra'd ayat 29 28 Allah berfirman ala bizikrillahi tatma'innal qulub ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang ya hati menjadi tenang dan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini tercantum dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi uh, hadis Rasulullah SAW yang masuk dengan hadis Jibril, di mana ketika beliau ditanya, ni anil ihsan. Ya Muhammad, ni anil ihsan. Ya Muhammad, beritahu kepada tentang ihsan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya Fa illam takun taro, kalaupun kamu tidak menyembah, tidak melihatnya, fa innahu yarok, dia melihat kamu. Coba perhatikan, ya. Orang-orang yang bekerja di hadapan mandornya, di hadapan pimpinannya. Dengan orang-orang yang bekerja tanpa pengawasan pimpinannya. Tentunya ya, tentunya dapat kita simpulkan pastilah ketika seorang bawahan bekerja di hadapan pimpinannya akan lebih tekun, lebih semangat, lebih agresif, lebih apalagi ya segalanya. Karena apa? Diawasi. Tapi coba tidak diawasi, mungkin dia tidak akan beraktivitas. Demikian juga seorang mukmin, ketika dia melakukan kebaikan, dia tahu dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, ketika dia menyembah Allah seolah-olah dia melihat Allah. Artinya, ketika dia beribadah melakukan salat misalnya, seolah-olah Allah ada di hadapannya, seolah dia melihat Allah, bukan berarti dia melihat betulan, karena Allah tidak akan bisa dilihat kecuali nanti di surga. Ya. Seolah-olah dia melihat Allah, sehingga dengan demikian dia merasa khusyuk, dia merasa khudu, menyembah Allah, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merasa main-main, tidak akan ada yang namanya main-main. Kenapa? Di hadapannya dia seolah-olah telah melihat di hadapan itu ada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak melihatnya, Allah melihatnya. Demikian. Nah, itu dalam salat. Bagaimana kalau seandainya seorang mukmin itu dalam kehidupannya sehari-hari merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tidak akan mungkin mampu dia melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Jadi untuk menumbuhkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah ini yang sulit. Mungkin pada suatu waktu kita merasa diawasi oleh Allah. Suatu waktu gak ada perasaan seperti itu. Sehingga tersilap. Sehingga melakukan kesalahan. Atau mungkin dia tahu ini diawasi oleh Allah. Tapi ya kan gak langsung komplain kan begitu. Dia merasa diawasi oleh Allah, tapi kadang-kadang ada perasaan, udahlah kali-sekali. Ya. Coba ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, merasa nggak kita diawasi oleh Allah? Saya yakin merasa, kita tahu itu. Namun ketika kita melakukannya gimana? Apa apa perasaan yang ada dalam di dalam hati kita? Hah? Masih keinginan perasaan bersalah. Yang lebih repot nggak bersalah sama sekali. Tahu dia diawasi, Nah demikian. Karena memang manusia itu ya lebih cenderung pada hal-hal yang material, material yang nampak. Ya. Kalau dia nggak nampak, walaupun dia tahu, walaupun dia tahu, itu terkadang tidak diindahkan. Walaupun dia tahu dia sedang diawasi. Ya. Para fakidin Makanya salah satu uh, pencegah ataupun untuk menyembuhkan penyakit futur ini adalah senan perasaan menumbuhkan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muraqabatullah tastazim aidatul umur. Perasaan diawasi oleh Allah itu apa namanya? Eh, konsekuensinya ada empat. Pertama, khaufuhu wa khasyatuhu. Takut dan khawatir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut terhadap hukuman Allah. Kalau ada orang yang merasa dia diawasi oleh Allah, namun dia nggak takut dengan hukuman Allah, kira-kira berani nggak dia melanggar? Jelas berani. Ya. Misalnya ada seorang pekerja diawasi oleh mandor. Dia tahu mandornya ngawasi dia, tapi ah mandor ini apalah kan begitu. Tidak akan hukum, tidak akan melaporkan ke atasan, tidak akan mecat, pasti dia tidak akan becus dalam bekerja. Tidak akan tekun dalam bekerja. Kenapa? Karena dia lihat yang ngawasi ini nggak bisa berbuat apa-apa. Atau atau dia nggak merasa takut dengan yang mengawasi. Kalaupun dia tahu dia akan dihukum, dia akan dilaporkan dengan, atasannya lagi atau dia mungkin diancam diancam PHK, tapi karena dia merasa nggak takut, dia tidak akan becus dalam bekerja. Ah, PHK, PHK. Nah, begitulah kira-kira. Demikian juga seorang muslim, ketika dia tahu dia diawasi, lantas dia tetap saja melanggar perintah, perintah Allah atau melanggar larangan Allah, ini sama jenisnya seperti ini, yaitu kurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja masalahnya. Nah, di sini kalau kita-kita ini banyak dalam poin yang ini tahu kita tahu kita Allah itu maha maha mengetahui maha melihat maha mendengar semuanya sudah kita ketahui namun ketika melakukan kesalahan tetap saja dilakukan mengapa karena perasaan takut itu masih kurang bukan nggak ada kurang demikian kemudian ta'zimu jalla wa yang kedua yaitu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang melakukan kesalahan sementara dia tahu dia diawasi, berarti pengagungannya kepada Allah itu kurang juga. Bukan berarti dia tidak mengagungkan, ya. Bukan berarti tidak mengagungkan, namun pengagungan Allah di ada di dalam hati itu masih kurang. Wal imanu al-mutlaq bi ilmihi wa ihatatihi wa qudratihi Demikian juga yang ketiga yaitu keimanan secara mutlak dengan ilmunya Allah dan pengetahuan Allah serta kudrahnya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mahabbatuhu wa raja'uhu, cinta dan harapan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan muraqabah. Ya. Jadi, ketika kita beribadah kepada Allah, melakukan kebajikan ke melakukan sebuah kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada perasaan takut, harus ada perasaan cinta terhadap ibadah tersebut, terhadap kebaikan tersebut. Dan harus ada harapan, yaitu harapan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa setiap amal kebajikan kalau kita lakukan dan kita ingin mengharapkan imbalan itu boleh. Dengan catatan imbalan hanya pada Allah bukan kepada manusia. Ya. Silahkan minta imbalan kepada Allah, silahkan. Hanya kepada Allah. Kepada manusia yang nggak boleh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil Fikul litum bulatim atau haba. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji dan biji ini menumbuhkan tujuh cabang. Di masing-masing cabang tumbuh seratus biji. Jadi ada tujuh ratus. Udah, ketika kita berinfak sepuluh ribu. Kita mengharapkan berapa jadinya? Kali tujuh ratus? Nah, tujuh juta, sepuluh ribu. 7 juta, silakan. Harapkan 7 juta dari Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Dengan catatan kalau nggak dapat jangan berhenti bersedekah. Karena Allah itu pasti akan memberi imbalan. Imbalan dari Allah itu tidak harus berupa uang. Nah, itu dia yang harus kita pahami. Imbalan 7 juta itu tidak harus bentuk uang. Bisa jadi bentuk kesehatan, Tetangga-tetangga sakit, alhamdulillah kita yang nggak sakit. Bentuk apa? Rezeki kita tidak berkurang atau malah bertambah. Atau apalagi terhindar dari kecelakaan atau Allah akan apa? Allah akan menyimpan 7 juta ini untuk kita nanti di hari akhirat. Yang jelas Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi jangan dikira begitu 10 ribu besok tunai 7 juta. Tidak harus seperti itu. Ini bukan cash and carry <laughs> bukan. Ya. Demikian para hafidin rahimallahu Namun syaratnya minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Bukan minta kepada manusia. Demikian. Dan ini bukan satu perkara yang terlarang. Allah yang mengatakan, masa Allah, masa kita nggak mengharapkan dari Allah? Allah yang mengatakan, yang namanya manusia itu nggak ada yang mau gratis. Manusia itu setiap amalnya harus ada imbalan. Kalau enggak enggak semangat dia. Yakin enggak tuh? Baik dalam masalah dunia maupun akhirat. Imbalan itu, masalah dunia misalnya, imbalan itu tidak harus uang, bisa jadi pujian. Ya, bisa jadi pujian. Atau bisa jadi hal-hal yang lain, kehormatan, sanjungan dan lain-lainnya. Manusia itu seperti itu. Dan masalah akhirat juga manusia kasih imbalan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Makanya Islam itu cocok dengan fitrah manusia. Makanya kalau kamu beramal ini maka imbalannya begini. Kalau kamu mampu begini maka imbalannya begini. Itu Allah yang ngasih tahu, bukan kita. Rasulullah yang mengasih tahu, bukan kita. Ya. Bukan kita yang mengarang-arang. Itu Allah dan Rasulnya yang yang telah memberitahukan kepada kita agar kita bersemangat Coba perhatikan, semua ibadah itu ada imbalannya. Ada pahalanya. Ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah yang sunnah sampai yang wajib. Masalah sholat, zakat dan lain-lainnya, semuanya ada imbalannya. Ya. Ini kan para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Atau pengasuh anak yatim ada imbalannya. Rasulullah anak wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang pengasuh anak yatim nanti begini di hari kiamat, artinya dekat. Nah, siapa yang mau dekat Rasulullah di hari kiamat? Rasulullah itu tempatnya paling tinggi. Di surga Firdaus. Kalau tetangga Rasulullah berarti di mana? Tempatnya kaplingan ya Firdaus juga kan begitu. Namanya juga dekat Rasulullah. Masa Rasulullah dekat Rasulullah, Rasulullah tingkat tujuh, dia tingkat bawah, itu enggak enggak begini ya namanya. Nah, demikian para ikhwan fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya aku aku dan pengasuh anak yatim itu nanti seperti kalau aku tinggal di langit dia tinggal di bumi gak akan ada itu pengasuh anak yatim kenapa apa? Hmm. ngapain kalau begitu apa imbalannya nggak ada demikian para ekofidin ya makanya ketika kita beribadah pertama kita takut kepada Allah kemudian kita cinta kita beribadah itu takut itu dibarengi dengan cinta bukan takut di sini takut seperti e, seperti takut harimau, ya, takut takut takut atas atas hukumannya dan cinta kepada Allah, kemudian mengharapkan pahalanya. Kalau kita tidak pakai harapan, tidak akan ada yang namanya taubat. Karena bisa jadi kita itu beribadat sekaligus bertobat. Kalau tidak ada harapan dari Allah, bagaimana kita bisa mau memulai kebaikan. Karena apa? Harapan untuk diterima taubat nggak ada. Ya. Hanya takut saja, cinta tapi harapan untuk terima taubat nggak ada, nggak akan ada orang melakukan ibadah. Makanya ketika dia ada harapan diampuni dosanya, dia akan senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para senang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard yaitu mereka-mereka yang mengingat Allah berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk dalam keadaan berdiri duduk dan dan berbaring dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman sebagaimana sabda Rasulullah dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim aku dah ahadukum kolban syakiron. hendaklah salah seorang kalian menjadikan hatinya hati orang yang bersyukur walisanan zakiro dan lisan yang zikir wazawjatan tu'inuha fi amril akhirah dan istri yang dapat membantunya dalam perkara-perkara hari akhirat dalam perkara dalam urusan-urusan akhirat. Jadi di sini hendaklah kita menjadikan hati kita hati yang bersyukur. Ketika kita berusaha, hasil usaha sudah kita dapat, syukurlah apa yang kita dapati. Yang penting kita berusaha. Kemudian kita berzikir. Zikir di sini tidak harus tidak harus zikir artinya zikir yang ada apa namanya? Zikir seperti orang yang apa namanya pakai tasbih keliling-keliling sambil jalan juga pakai tasbih la ilaha illallah pakai tasbih kan begitu. Jangan begitu, ya. Zikir ini, ya. Zik, baik zikir dengan artian zikir lidah yaitu tentunya ucapan-ucapan yang ada landasan dari sunnah Rasulullah ataupun zikir hati kita ya senantiasa mengingat hukum-hukum Allah ketika kita melakukan aktivitas haram atau tidak ini oh, haram itu artinya telah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ya nah, makanya dikatakan ketika dia berdiri apa zikirnya? Ya zikirnya begitu, kita berjalan ada zikirnya. Zikirnya apa? Matanya harus jaga. Nah, begitu. Karena dia teringat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti dia subhanallah subhanallah tapi matanya terus melek kemana mana Subhanallah subhanallah subhanallah. Enggak laku itu. Ya. Jadi zikir itu sebenarnya dalam hati ya. Dia mengingatkan dia dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pada pagi hari, dia tahu oh ini hukumnya ada hukum berzikir pagi dan sore. Ingat begitu. Jadi dengan zikir inilah hatinya akan hidup. Ya, dengan zikir inilah hatinya akan hidup. Demikian juga dengan membaca Al-Qur'an. Apalagi orang yang banyak baca Quran, dia hafal Quran, dia bisa sambil berkendaraan, ya, sambil eh, sambil bekerja, dia bisa baca Quran atau minimal mendengar tilawah kalau orang sekarang kan begitu mulai aktivitas sudah mulai setel musik, ini akan merusak hati. Ya. Akan merusak hati. Begitu bangun saja sudah yang pertama kali pencet adalah PCD player. Demikian. Begitu dipencet pagi hari sudah tak gendong-gendong, itu yang di zikirnya hari-hari. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana ini bisa membuat hatinya bisa bisa bercahaya? Sementara yang bisa membuat hati itu bercahaya adalah tilawah Al-Qur'an. Makanya orang yang sudah biasa musik itu ya, untuk mengganti dengan Al-Qur'an itu susah. Susah. Dan dia pun akan merasa heran, ini orang ini kok hari-hari di rumahnya terdengar tilawah aja begitu. Dia pun merasa heran. Dia nggak tahu bagaimana si penghuni rumah itu merasa tenang dengan mendengar tilawah. Merasa resah kalau mendengar musik begitu. Ya Nah, demikian untuk mengganti itu memang bukan satu perkara yang mudah. Namun kita dapat lakukan dengan cara pelan-pelan ya, merubahnya step by step. Demikian para ekafidin, rahimallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga ikhlas dan takwa. Nah, ikhlas dan takwa para ekafidin. Keikhlasan merupakan senjata dalam memperbaharui keimanan. Keikhlasan merupakan senjata yang sangat ampuh dalam memberantas penyakit futur. Karena ketika orang melakukan satu ibadah, ketika seseorang melakukan kebaikan yang tidak ikhlas, kalau dia tidak mendapati niatnya, tujuannya, maka akan apa anjloklah semangat perbuatan kebaikannya. Misalnya dia mau berinfak, gak ikhlas, supaya dikatakan orang dermawan. Ketika dia berinfak, nggak ada yang ngomong dia dermawan, diem semua. Nggak ada. Kira-kira apa yang terjadi pada dirinya? Dia akan merasa lemah semangat. Nggak ada yang mengatakan aku dermawan. Begitu. Nggak ada yang ngomong inventari. Misalnya dia mau berinfak di masjid yang yang yang di atas itu 100 ribu dia sendiri 3 juta misalnya. Ditulislah namanya. Biasanya kalau udah 3 juta itu pakai nggak pakai hamba Allah. Kalau pakai hamba Allah itu 20 ribu baru hamba Allah. Kalau 3 juta pakai namanya. Dari mulai haji, pulang, dokter anus semua, MAMPD semuanya sebutkan. Ya. Rupanya orang nggak ada yang menyebut. Orang cek cek saja. Cek cek saja mau 3 juta mau cek cek saja. Seharusnya kan uh, bapak itu 3 juta. Ah begitu kira. Maunya begitu. Namun nggak ada yang mau Nah, itu akan akan drop. Ah, percuma aja 3 juta nggak ada yang nyebut-nyebut. Nah, begitulah kira-kira pada para infak iya iyyakum. Atau dia berinfak 3 juta, tulis namanya. Ternyata nazir masjid buat hamba Allah. Mana nama namaku nggak ada tulis? Kok hamba Allah? Kan apa hubungannya? Masalah hamba Allah, hamba Allah tetap saja pahalanya sampai kan begitu. Namun tulislah namanya. Kok pakai hamba Allah? Nah, kalau tetap kena aziran akan menulis dengan tetap nama hamba Allah, bakal nanti sekali lagi nggak akan nyumbang lagi. Itu tanda-tanda itu. Ada nah, demikian. Makanya para ikhafidin ya, keikhlasan merupakan salah satu apa namanya? obat yang sangat mujarab untuk memberantas penyakit futur, lemah iman, lemah semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat 122, "Awaman kana mayyitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas nas kama masalahu fi dhulumat laisa bi kharijin minha." Apakah sama seorang yang mati kemudian kami hidupkan lantas kami jadikan pada dirinya cahaya cahaya di mana cahaya tersebut dia gunakan untuk berjalan di tengah-tengah masyarakat. Apakah yang ini sama seperti orang yang berjalan di di kegelapan? Artinya, apakah sama seorang manusia yang memiliki hati yang terang dengan orang yang punya hati gelap? Manusia yang punya hati terang dia tahu, ya, oh ini salah, ini tidak. Dia tahu bagaimana cara bersikap, dia tahu bagaimana cara berakhlak, dia tahu bagaimana uh, pergaulan dia dengan istrinya, dia tahu bagaimana sunnah-sunnahnya bergaul dengan tetangga, dia tahu bagaimana cara melayani melayani uh, apa namanya uh, tamu misalnya, dia tahu bagaimana cara ber, berbicara yang baik. Orang yang memiliki hati yang yang terang, Begitulah cahaya ini yang akan menuntun dia. Karena dengan cahaya dia bisa, oh ini salah. Oh ini jalan ini ada lubangnya. Ini dinding, ini ada kacanya. Sehingga dia bisa menghindar. Gak sama orang seperti ini dengan orang yang berjalan tidak pakai cahaya, tidak pakai cahaya, berjalan di dalam kegelapan. Ya otomatis orang yang jalan di kegelapan dia akan nubruk. Dia tidak tahu ketika dia berjalan di hadapan dia tiang listrik, dia akan benturkan itu kepalanya dengan tiang listrik. Kenapa? Gak tahu. Padahal kalau dia tahu di depannya tiang listrik, dia nggak akan mau benturkan kepala ke tiang listrik. Kenapa? Kenapa? Tahu tiang listrik ini keras. Tapi namanya dia berjalan tanpa cahaya, begitulah yang terjadi. Itulah ibarat manusia yang punya hati yang terang, yang hidup di atas bumi ini dengan manusia-manusia yang punya hati yang gelap para ekafidin rahimani Allah wa iyyakum. Dan tentunya hati yang terang ini adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tahu mana yang berduri dan mana yang tidak. Mana jalan yang berduri dan mana yang tidak. Mana jalan yang memudaratkan, mana yang tidak. Demikian, ya. Karena nggak akan mungkin orang itu menjadi takwa, karena nggak mungkin orang itu menjadi hatinya menjadi terang, ya, kalau tanpa ilmu. Jangan dikira kalau dia sudah zikir saja lantas hatinya akan terang, belum tentu. Karena dia punya aktivitas yang lain. Apakah dia begitu tidur, bangun tidur, zikir terus sampai dia tidur lagi? Enggak. Dia pasti akan ke WC. Apa dia ngompol di situ kan enggak? Apa dia bawa pispot kemana-mana kan enggak? Dia pasti bawa ke WC. Nah, ketika ke WC apa ilmunya? Kan begitu. Apa ilmunya? Yang dituntun Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya? Apa yang harus dia baca agar dia tidak diganggu oleh syaitan? Itulah tuntunannya. Makanya para hafidin harus ada ilmunya. Begitu dia keluar masjid, apa yang harus dia baca? Begitu dia keluar rumah, apa yang harus dia baca? Begitu dia berdagang, apa, dia harus punya ilmu berdagang. Mana yang halal, mana yang haram. Begitu. Makanya nggak akan mungkin orang itu bisa bertakwa kalau nggak pakai ilmu. Tak akan mungkin. Karena ilmu itulah yang akan menuntun dia. Nah, dan, il, dan ilmu inilah merupakan bekal membuat hati orang itu menjadi terang. Karena kalau ilmu saja belum tentu membuat orang menjadi terang hatinya. Kalau dia nggak amalkan, ya. Namun setelah dia mendapat ilmu, dia amalkan itulah akan membuat hatinya bercahaya. Ini kan para ekofidin, rahimanillah wa iyyakum. Saya kira itu sajalah untuk malam hari ini, juga karena malam dingin ya, belum juga agak ngantuk-ngantuk nampaknya. Saya kira itu saja. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah pada kajian akan datang kita akan lanjutkan ya kelumit saja masalah buku ini walaupun agak banyak tapi kelumit saja insya Allah sebagai mukadimah pengantar pada kitab kita yang awal yaitu usul usul bidah. Aku lu lihat hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu wal ghafur. Silakan ada kira-kira yang bertanya?